Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jemaah salat Maghrib Masjid Al-Asif Pokongrejo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan mengkaji kitab Sama'il Nabi karya At-Tirmidzi rahimallahu taala. Maka ada materi tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan eh, masih berkenaan dengan masalah cincin dan jam tangan. Maka ini maka pembahasan tentang hal ini itu juga di, kita jumpai di sarah Riyadus Salihin karya Syekh Ibnu Thaimin rahimallahu taala di versi cetakan Saudi itu ada di jilid yang keempat. <clears throat> Beliau bahas ketika membahas bab yang ke-99 di Riyadus Salihin. Bab tentang istihbab takdimil yamin fi kulli mahwa min babi takrim. Bab anjuran mendahulukan yang kanan dalam semua hal yang mulia. Maka di sana beliau eh, beliau bawakan pembahasan tentang masalah penggunaan jam tangan. <clears throat> Beliau Sayyid Ibn Thamin rahimahullah ta'ala mengatakan, Wa'lam anan nasa ingda kharajat as-sa'at alati tu'allaku bilyadi. Dan ketahilah bahasanya manusia pada saat keluar jam tangan, e, mereka memakainya di tangan kiri. <clears throat> dengan maksud agar tangan kanan itu tidak ada padanya jam yang mengganggu gerak mereka. Lianna harakatal yumna aksar min al yusra. Karena gerak tangan kanan lebih banyak daripada gerak tangan kiri. Wa insan li harakatil yamin, yamin ayumna aksar. Maka orang memerlukan gerak tangan kanan jauh lebih banyak daripada tangan kiri. Oleh karena itu orang-orang memilih untuk meletakkan jam tangan di tangan kiri. Li'an lian li'annaka dzalika ashal karena hal itu tersebut lebih nyaman. Eh, Walian idza kanat al jatul yumna hialati yakunu fiha al-amal ghaliban dan alasan yang lain karena tangan kanan itu biasanya lebih banyak dipakai untuk aktivitas. Nah, ketika jam tangan itu diletakkan di tangan kanan, maka dampaknya rubama tata'arradu as-sa'atu li syai'in yadurruha maka nanti ada peluang bahwasanya jam tersebut akan terkena sesuatu saat beraktivitas yang ini bisa merusak jam. Jadi benturan atau yang lain. Eh, Falidalika ja'aluha bilyasar oleh karena itu pilihan banyak orang adalah meletakkan jam tangan di tangan kiri. Waqad dhanna ba'dun nas annal afdala ja'luha fil yamini bina'an ala taqdimil yadil yumna. Eh, lantas sebagian orang ada yang punya sangkaan bahasa yang paling afdal adalah meletakkan jam tangan di tangan kanan berdasarkan anggapan e, mendahulukan yang kanan. Walakin hada dhannun laisa mabniyan ala sawabin. Kata saya Ibn Thaymin rahimallahu taala, ini adalah sangkaan yang tidak dibangun di atas pendapat yang benar. Di anau thabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terdapat riwayat yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anaukan kan yatakhattamu biyaminihi wa yatakhattamu ahyanan biyasarihi. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin di tangan kanan dan terkadang pakai cincin di tangan kiri. Baru pamakan takhatumuhu beliasari akthar. Dan boleh jadi Nabi pakai cincin di tangan kiri itu yang lebih banyak. Itu yang lebih sering. Eh, Liasula akhdul khotam bila yumna min yatil Eh, supaya tangan kanan itu lebih mudah kalau mau ngambil cincin yang ada di tangan kiri. Maka Sayyid Muthaymin punya uh, eh, ghulabatul punya sangkaan kuat. Eh, bahasanya, ya memang riwayatnya Nabi pernah pakai cincin tangan kanan, pakai pernah juga pakai cincin di tangan kiri. Dan beliau punya gula ghulabatul bahasanya penggunaan cincin di tangan kiri oleh Nabi itu lebih sering. Lebih sering karena Nabi mencopot uh, cincinnya ketika ke kalkhola, ke toilet. Nah, nyopot itu lebih gampang kalau cincin itu ada di tangan kiri kemudian dilepas dan dicopot dengan tangan kanan. Kemudian wasa'atu akrabu matakunul khotam dan jam tangan itu sangat dekat kalau kasusnya dibahas dengan permasalahan cincin. Falatufaddal fiha al-yumna al yusra. Maka tidaklah kita katakan lebih baik tangan kanan daripada tangan kiri atau tangan kiri daripada tangan kanan. Al-amru fi hada wasi' maka masalah jam tangan kita pakai di tangan kiri atau di tangan kanan itu masalah yang longgar, masalah yang lapang. Insyita bil yamin. Jika Anda suka sukanya e, pakai jam di tangan kanan silahkan. Wa insyita bil yasar. Jika Anda enjoy kalau pakai jam tangan di tangan kiri juga silahkan mana yang enjoy mana yang nyaman. Kanan bisa, tangan kanan bisa, jam di tangan kiri juga tidak masalah. Kuluhada laharoja fihi. Semuanya tidak mengapa, semuanya tidak masalah. itu uh, eh, yang dikatakan oleh Syekh Muthimin di Sarah Riyadus Salihin di antara faedah yang tadi dari yang kita kutipan yang kita bacakan dia punya ghalabatudzan bahasanya Nabi itu lebih banyak maka cincin di tangan kiri daripada di tangan kanan. Meskipun dua-duanya sabit. Dua-duanya valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau katakan rubama boleh jadi, boleh jadi penggunaan di tangan kiri itu yang lebih banyak. Alasannya tadi karena cincinnya sering dicopot, Eh, nyopot cincin itu lebih gampang manakala cincin itu tangan kiri kemudian dicopot pakai tangan kanan. Kemudian eh, tambahan yang ingin kita bacakan juga masih perkataan Sayyid Muthaymin rahimallahu taala namun dari Asarul Mumtik di jilid yang ke-6 yang cetakan Muassasah. Di sana ada pembahasan cukup panjang seputar uh, fikih berkenaan dengan cincin. Ya, diambil dari perkataan E, di Zatul Mustaqni dikatakan wa yubahu lidzakari minal fiddati al khatam. Ini penulis Zatul Mustaqni mengatakan dimubahkan bagi laki-laki dari perak e, cincin saja. Yang mubah bagi laki-laki dari perak adalah cincin. Yeah. sebentar. Ya, maka di sini disampaikan mubah bagi laki-laki yang mubah, perak yang mubah bagi laki-laki adalah cincin. Di sini dikatakan lidzakari bagi laki-laki maka mencakup anak kecil dan orang dewasa. Kemudian perak yang mubah bagi laki-laki adalah al-khatam jin pakai alif lam. Maka apakah al di sini jinsiyah sehingga menunjukkan boleh saja orang pakai cincin satu atau dua, tiga atau bahkan sampai lima. Apakah ataukah yang dimaksud dengan al khotam di sini adalah sebuah cincin? Maka kata Syekh Nuthamin, al zahir athani. Yang lebih mendekati adalah kesimpulan yang kedua. Artinya anal insan yubahu lahu ittikhadu khatamin wahidin. Bahasanya orang itu dibolehkan memiliki dan pakai sebuah cincin. Kalau nggak usah pernah ya, kemarin kita singgung ya. Cincin double eh, dari Mawahib Muhammadiyah. Maka inilah zahir perkataan penulis Zadul Mustaqni yaitu memubahkan satu cincin. Memubahkan satu cincin perak bagi laki-laki. Kalau ada yang nyatat kemarin apa? Pernah dengan satu cincin, dua cincin? ternyata faedah tentang hukum pakai cincin double nggak kecatat ada yang ini tidak ada Ya, uh, di sini disimpulkan oleh Syekh Nuthaimin bahasanya yang dimaksudkan oleh penulis Zatul Mustaqni adalah membolehkan satu cincin bagi laki-laki. makroh jika lebih dari lebih dari dua. Eh, dua masih belum makroh berarti ya. kaidah untuk hadis Sahih Muslim? Uh, hadis tentang Oh yang yang ini, yang habis uh, yang mata cincinnya dari itu. Nah. Ya, maka dibolehkan bagi zakar bagi laki-laki perak yang dibolehkan bagi laki adalah al khatam adalah cincin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dan memakai cincin dari perak dan satu hal yang maklum bagi kita satu hal yang telah dimaklumi bahasanya Rasulullah adalah teladan yang baik dan tidak boleh kita katakan hukum ini khusus untuk Nabi alasannya karena hukum asalnya tidak ada hukum khusus untuk Nabi maka siapa yang mengklaim satu hukum itu khusus untuk Nabi, ya, maka dia wajib mendatangkan dalil. Kemudian zahir perkataan penulis Zatul Mustaqni menunjukkan bahasanya laki-laki punya memakai cincin itu boleh, baik dia pakai cincin itu karena kebutuhan atau karena ikut-ikutan atau karena tradisi dan budaya masyarakatnya atau karena sekedar untuk berhias semuanya boleh kalau zahir perkataan penulis Zatul Mustaqni liitlaqihi karena beliau mengatakannya secara mutlak boleh bagi laki-laki untuk pakai cincin. Yeah. Maka motivasi orang pakai cincin macam-macam. Ada yang karena kebutuhan. Semacam orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, penguasa, menteri, atau yang lain. Yeah. Lantas dia eh, Eh, lantas dia perlu stempel, maka dia kemudian memiliki cincin untuk stempel. Karena jika stempel itu eh, berupa cincin, yang cincin itu ada di jarinya, maka itu lebih terjaga dibandingkan seandainya stempel itu ada di sakunya. Karena boleh jadi stempel yang ada di saku itu jatuh, boleh jadi dicuri orang. Lain halnya kalau stempel tersebut adalah bentuknya cincin yang ada di jari seorang yang berkepentingan dengannya kemana-mana dibawa. E, atau dan ada motivasi orang e, memakai cincin karena taklid dan ikut-ikutan. Sebagaimana dilakukan oleh banyak orang di zaman ini. Karena temannya itu pakai cincin, akhirnya dia ikut-ikutan beli cincin dan pakai cincin. Dia tidak bermaksud berhias dengannya. Ya, namun e, masyarakatnya terbiasa memakai cincin, maka dia pun memiliki cincin dan memakainya. Kemudian ada orang yang memakai cincin itu zinatan karena berhias. Maka orang yang semacam orang yang memakai cincin karena ingin berhias dengannya. Oleh karena itu dia memilih e, perak yang paling bagus warnanya, kecemerlangannya, model dan bentuknya. Nah, ini berarti memakai cincinnya karena tujuan berhias. Cari yang model yang bagus. Nah, ini berarti maksudnya berhias. Nah, perlu diketahui bahasanya jika seorang laki-laki memakai cincin karena berhias, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Waqala ba'dul ulama idza lizina fala Sebagian ulama mengatakan jika laki-laki pakai cincin motivasinya adalah lizina, maka itu adalah perbuatan yang la yahilu tidak halal, berarti haram. Lian Allah ja'ala tahali bizinah linisa. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan berhias berdandan dengan perhiasan emas dan perak itu untuk perempuan. Wa makana min khasa'is nisa fa inna la yajuzu lirijal. Dan sesuatu yang statusnya menjadi ciri khas perempuan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Namun eh, kesimpulan dari beliau warajih al-umumu pendapat yang lebih kuat bolehnya pakai cincin itu bersifat umum. Bolehnya pakai cincin bagi laki-laki itu bersifat umum jais lil hajah wal adah wa zinah. Maka laki-laki boleh pakai cincin baik, motivasinya adalah kebutuhan, masih motivasinya adalah tradisi dan e, mengikuti tren masyarakatnya ataupun untuk berhias. Iya, bal innahu la yujad nasun sahihun fi tahrimi libasil fitah ala rijal. Karena tidak dijumpai nas yang sahih mengharamkan memakai perak bagi laki-laki baik cincin atau yang lain. Bahkan terdapat hadis yang menunjukkan laki-laki boleh memakai cincin e, secara bebas. Terdapat hadis yang diatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Wa ammal fal abu biha la'iban. Adapun perak maka silahkan kalian wahai para laki-laki bermain dengannya dengan benar-benar bermain dengannya. Artinya isna'u masyi'tum biha. Silahkan kalian e, berbuat dengannya sesuka hati kalian. Dia kelima Ahmad dan Abu Dawud. Sanaknya sahih menurut Al-Mungdiri. Oleh karena itu walihada qala Syekhul Islam Taimiyah wa jama'atun al ulama al aslu fil libasil fiddah wal hil hatta yakuma dalilun ala at-tahrim. Oleh karena itu sejumlah ulama mengatakan hukum asal dari memakai perak itu adalah halal. Hukum asal memakai perak itu adalah halal Ya, hatta yakuma dalilun sampai terdapat dalil alat tahrim yang menunjukkan haramnya memakai perak. Ya, sampai terdapat dalil yang menunjukkan haramnya memakai perak. E, wahadal kaulu asah dan pendapat ini yang lebih tepat. Biasanya hukum asal memakai perak itu adalah halal. Ya, bagi laki-laki hukum asal memakai perak itu adalah halal kecuali terdapat alasan yang e, menunjukkan kalau itu tidak halal. Faidah ja'al insan wa takhadha khairal khotam. Maka jika ada seorang yang memakai selain cincin, seorang laki-laki memakai selain cincin, mimma yatazayyanu bihi min fiddah. Dan itu sesuatu tersebut adalah untuk berdandan, untuk berhias. Namun dia dari perak. Maka tidaklah kita katakan perbuatan ini haram. Tidaklah kita katakan itu haram. Ya, ala kalu rajih menurut pendapat yang paling kuat yaitu li'anal asla al-hil karena hukum asalnya adalah halal maka jika orang seorang laki-laki pakai uh, pin dari perak bukan cincin namun pin atau apa uh, dari perak mungkin kancing bajunya di uh, terbuat dari perak atau yang lain maka hukum asalnya maka berdasarkan tadi pendapat jama'atun minal ulama hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Namun kalau perak dipakai laki-laki tadi sebagai kalung di leher atau gelang wa ma asbaha dzalik haramun. Maka ini haram namun bukan karena masalah peraknya. Namun min wajin akhar karena alasan yang lain. Bahwa atasabu bin nisa wa takhannuts itu serupa dengan kekhasan perempuan dan ini adalah bentuk kebencian. Ya. Ya. Warubama lebih ada rojul Dan boleh jadi orang berburu sangka kepada orang ini yang pakai semacam ini. Ya. Ini jangan-jangan lelaki lemah gemulai itu. Ini bukan lelaki sungguhan. Kenapa? Karena dia pakai cincin perak. Karena dia pakai, eh, maaf bukan cincin namun gelang perak misalnya. Maka boleh jadi orang ber, berburuk sangka padanya. Fadayah rumuli ghairihi lalidatihi. Maka ini haram bukan karena masalah peraknya. namun karena alasan yang lain. Ini tadi pendapat jamaatun minal ulama, Syekhul Islam Ibn dan yang lain. E, namun ini nampaknya berbeda dengan penulis Zatul Mustaqni. Lihat kalau uh, kalimat di matan Zatul Mustaqni wa yubahu lidzakari minal fiddati al khata. Perak yang dibolehkan bagi laki-laki adalah cincin. Perak yang dibolehkan eh, untuk laki-laki adalah cincin. Maka ini nuansanya nuansa pembatasan. Perak yang dibolehkan bagi laki-laki adalah cincin. Maka iya, nuansanya nuansa pembatasan. Nah, maka ini pendapat dari sebagian ulama demikian membatasi perak yang boleh untuk laki-laki cuma cincin saja. Iya, perak yang boleh bagi laki-laki hanya cincin saja. <clears throat> Itu di matan zatul mustaqni. Dan tadi eh, ada pendapat jamaah dan ulama yang mengatakan, nah, iya, itu kembali kepada mengingat walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ya hukum asalnya boleh. Ya, kembali ke hukum asal. Siapa yang menetapkan harus uh, selain perak tidak boleh, eh, selain cincin tidak boleh, nah, dialah yang wajib mendatangkan dalil. Nah, kemudian berkenaan dengan dibolehkan bagi laki-laki, ya, maka di sini menunjukkan bahasanya maka cincin bagi laki-laki satu hal yang mubah, satu hal yang boleh. Apakah dianjurkan? Ya, apakah boleh itu maknanya dianjurkan ataukah tidak? Al-jawab as-sahih anna lubsal khatam laisa bisunnatin illa liman yahtajuhu. Ya, yang dipilih oleh pensarah adalah memakai Eh, cincin itu bukanlah satu hal yang dianjurkan kecuali untuk orang yang membutuhkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memiliki dan memakai cincin kecuali setelah ada masukan dari sahabat. Pastinya para raja tidak akan menerima surat kecuali yang dikasih stempel. Akhirnya Nabi memiliki cincin dan pakai cincin. Ya, maka pendapat yang dipilih oleh pensara adalah eh, tidak dianjurkan kecuali bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan ya, mubah saja. sekedar mubah. Nah karena dia mubah untuk orang yang tidak membutuhkan maka aturan libas suhrah berlaku dalam hal ini. tidak Ida jarat adatu ahlil balad bilubsil khatam fayajuzu lubsuhu wala haraja. Wa idza lam tajri al adatu fala yajuzu li'annahu yakunu libasa suhratin yatahaddasu an-nasu bihi. Karena ini masalah mubah, maka aturan masalah e, libas susurah berlaku di sini. Jika telah menjadi kebiasaan di masa, satu masyarakat memakai cincin, maka boleh pakai cincin. Laki-laki boleh pakai cincin kalau itu sudah jadi budaya dan kebiasaan. Namun wa dalam tajri al ada. Dan jika itu tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, di masyarakat tersebut tidak ada laki-laki yang pakai cincin. Yang dicarinya ada cincin cuma perempuan, laki-lakinya tidak ada. Laki-lakinya adanya kapalan, tapi kalau cincin tidak ada. Nah, eh, kalau pakai cincin tidak ada. Maka maka fala ya juzu maka tidak boleh. Karena pakai cincin dalam hal tersebut menjadi libas suhrah. Ya tahaddasu nasu maka orangnya akan jadi bahan obrolan banyak orang. Ya. Wahuna masalah telah buddha anatafatana laha wahiyya. Maka di sini ada satu poin ya. Harus eh, diperhatikan. Inna muwafaqatal inna muwafaqatal adati fi ghairil muharrami ya sunnah. Sesungguhnya mencocoki tradisi dan budaya masyarakat firail muharram asalkan itu bukan satu hal yang haram maka mencocokinya adalah satu hal yang sunnah. Kenapa? karena mukhalafatal adat taj'alu dzalika suhratan. Maka aturan kaidah libas suhrah itu bukannya untuk pakaian namun untuk juga semua semuanya. Bila gunakan di sini untuk semua perkara. Untuk semua perkara. Eh, li'anna al ada taja'alu dhalika suhrah. Karena menyelisih budaya eh, yang ada di masyarakat itu satu hal yang ya, statusnya suhrah. Maka surah itu kaidah surah tidak hanya untuk pakaian. Meskipun hadisnya masalah pakaian. No, bisa melibat kepada yang lain kendaraan, kendaraan yang aneh-aneh, Vespa yang dibuat apa, apa, kemudian sepeda yang tinggi, atau apa yang nyentrik-nyentrik yang lain. Yang itu jadi ya, bikin eh, ya menjadi eh, suroh, menjadi sebab orang itu memandanginya, atau kemudian bahkan membicarakannya, ya, memandang dengan tatapan yang aneh, ini kok ada orang aneh-aneh, maka itu terlarang. Bagi maka kaidah surah itu bukan hanya dalam masalah pakaian. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam melarang libas surah. Fayakunu maka dari hal ini fayakunu khalafal adata manhian anhu ada kaidah. Mengambil faedah dari masalah libas surah. Beliau menyampaikan eh, kaidah yakunu khalafal adata manhian anhu. Segala yang menyelisih budaya, ingat selama budaya tersebut tidak haram, budaya dalam berpakaian, budaya dalam berpenampilan, ya, budaya dalam berkendaraan, dan yang lainnya, maka itu satu hal yang terlarang. Oleh karena itu kita katakan, apakah termasuk sunnah Nabi orang pakai surban? Atau orang pakai ridak dan izar padahal tidak dalam keadaan uh, ihram. Ya. Namun kemana-mana mau ke sawah pakai libas, uh, pakai izar dan rida. Ya. Itu pakaiannya Nabi itu. Itu pakaian Nabi. Pakaian pakaian yang paling dominan di masyarakatnya Nabi yang dipakai oleh para sahabat. Itu adalah izar dan rida seperti pakaian laki-laki yang ihram itu. Ini, ngantor, kuliah pakai uh, uh, izar dan rida. Oh, ini pakainya Nabi pakaiannya solihin, pakaiannya para sahabat. Ya. Maka al-jawab, in nafi fi baladin yaf'aluna dhalika fawa minas sunnah. Kalau anda tinggal di satu masyarakat yang memang ya, pakaian familiarnya adalah ridak dan izar, maka sunnah. Sesuai dengan sunnah Nabi, anda pakai izar dan ridak. Kalau nah, anda tinggal berada di satu masyarakat yang ya, terbiasa pakai sorban, maka pakai sorban di situ adalah sunnah. Wa idza kunna fi baladin la ya'rifuna dalik wa la ya'rifunahu falaysa minas sunnah. Namun jika Anda tinggal di satu masyarakat di mana pakaian ridak dan izar itu bukanlah adat mereka, bukan adat masyarakat, bukan budaya masyarakat. Bahkan masyarakat tahunya ini orang mau eh, ini orang naik haji, eh, karena itulah yang di baliho-baliho eh, Eh, kalau orang naik haji gimana? Pakai laki-lakinya, pakai izar dan rida. Nanti orang malah kemudian ngerespon, mau haji kemana mas? Haji ke barang tertis. <laughs> ini, ini kok di Jogja kok pakai uh, izar dan rida. Ini mau haji ke Gunung Merapi atau gimana? Maka falisa sunnah, maka bukanlah sunnah Nabi pakai izar dan rida. Meskipun itu pakaiannya Nabi. Karena Nabi memakainya, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya karena tuntutan budaya dan tradisi. Nah, kemudian fikih lain berkenaan dengan masalah cincin. Eh, mana yang paling afdol dalam masalah jari yang dipakai untuk cincin? Apakah uh, jari kelingking ataukah jari manis ataukah eh, ataukah yang lain. Al Jawa fil khinsir afdal. Yang paling afdal adalah jari kelingking. Eh, Wayalihi al binsir dan setelah itu jari manis. Dan menurut fukoha masalah jari untuk cincin itu ada tiga macam. Al asab binis baliwat khatam indal fukoha salah satu aksam. Maka status jari itu ada tiga macam berkenaan dengan masalah cincin. Kismun mustahabun. Yang pertama adalah mustahab. Wawal khinzir. Itulah ya, manakala pakai cincin di jari kelingking. Wa kismun makruhun. Dan macam yang kedua, jari yang makruh dikasih cincin. Untuk laki-laki yang kemarin telah kita sampaikan. Bahwa sababah wal wusta. Jari tengah sama jari telunjuk. Itu makruh bagi laki-laki naruh cincin di situ. Berdasarkan hadis syarat muslim. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Demikian juga hadisnya dihatkan oleh At-Tirmidhi. Wa qismun mubahun. Dan ada jari yang mubah. Bahwa al-ibham wal binsir. Yaitu jempol ya, sama Eh, jari manis untuk mubah dikasih cincin di dua jari ini. Wa al alqa al ibham bisa bah wal wusta. Sebagian fukoha mengatakan jempol itu digabungkan dengan jari tengah dan jari telunjuk yaitu makroh. Makroh pakai cincin di jempol. Lebih-lebih apalagi itu jadi ciri khas anak jalanan, anak pang dan sebagainya. Cincinnya di jempol, nah, maka ya, tentu lebih uh, perlu di, ini, diwaspadai. Dan di sini ba'duhum wa alhaqa. Ba'dum alhaqa. Sebagian fukuha mengatakan bahasa jempol itu ini, segrup dengan jari telunjuk dan jari tengah. Itu makroh dikasih cincin. Ya, kemudian fikih yang lain berkenaan dengan masalah cincin, apakah dianjurkan pakai cincin di tangan kiri ataukah di tangan kanan? Jawabannya kalau Ali Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan alias al afdal. Kalau Imam Ahmad eh, pakai cincin di eh, di tangan kiri itu lebih afdal. Itu pendapat dan mazhab Imam Ahmad lithubutuhi karena hadis tentang hal ini sabit, hadisnya valid. Wadda'fil ahadis waridah ani Rasul sallallahu alaihi wasallam menukar yatakhattamu bil yamin dan kata Imam Ahmad hadis-hadis bahasanya Nabi pakai cincin di tangan kanan da'if. Maka ini kebalikan siapa? Kebalikan, kebalikannya siapa? Kebalikannya tirmidhi Kebalikannya Imam tirmidhi Uh, Tirmidhi ya, yang mustahab yang dianjurkan pakai cincin di tangan kanan. Itu riwayat yang valid. Ya. Hadis-hadis tentang pakai cincin di tangan kiri daif menurut Tirmidzi. Namun ini berkebalikan dengan apa, Imam Ahmad. Fayakunu takhatom oleh karena untuk yang tangan kanan itu daif, maka pakai cincin di tangan kanan itu cuma jais. Boleh saja. Bukan afdol. Afdolnya kiri. Kanan jais. Itu Imam Ahmad. Afdol kiri, kanan jais. Kanannya boleh. Itu Imam Ahmad. Wasahih. Anahu sunatun fil yamin wal yasar. Yang benar, ya, dianjurkan sama. Mau kiri, mau kanan, sama. Dan dua-duanya eh, semuanya dilihatkan oleh Imam Muslim. Uh, eh, riat Muslim dari sahabat Anas, Rasul pakai cincin di tangan kanan. Ya, tentang cincin di tangan kiri, Rahu Muslim, dan juga dari sahabat Anas. Ya, dari sahabat Anas. Maka sama-sama Riyad Muslim, sama-sama sahabat Anas bin Malik ya, menceritakan kalau Nabi pakai cincin di tangan kanan dan hadis yang lain Nabi pakai cincin di tangan kiri. Nah, uh, kalau Ba'dul ulama sebagian ulama mengatakan jika cincin itu ada tulisan Allahnya, maka tidak boleh di tangan kiri. Dalam rangka memuliakan nama Allah. Alasan yang lain, kanan tangan kiri diperlukan untuk istinja. Istidmar. Ya. Untuk cepok. Nah, di situ pakai cincin. Cincinnya ada nama Allah. Maka jangan di tangan kiri. Ya, Wahina izin ima yatakalla bi khatam sehingga Eh, kalau cincin itu ada nama Allahnya, maka dia harus bersusah payah nyopot cincin. Dan boleh jadi dia istinja atau istitmar dalam keadaan cincin itu dia pakai pakai tisu dia istitmar. Padahal di situ cincinnya ada nama Allahnya. Dan jika ini nekat yang dilakukan, eh, fihi naunil ihana, maka ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala cebok pakai tisu, pakai tangan kiri, cincinnya ada nama Allah. Ada sehingga ada ada sebagian ulama fikih yang ngasih rincian. Kalau cincin tersebut ada nama Allahnya, maka kanan. Jangan kiri. Dan bisa kita ambil pelajaran dari masalah ini, bahasanya meletakkan jam tangan di tangan kanan tidaklah lebih afdal daripada di tangan kiri. Karena jam, ya, ini juga dibahas oleh di ini Sa'al Mumte, karena jam sangat mirip dengan cincin. Tidak ada beda meletakkan jam tangan di tangan kanan ataupun di tangan kiri. Lakinlah saka akan tapi tidak dilakukan meletakkan di tangan kiri itu lebih nyaman bagi seseorang. Karena itu lebih selamat sehingga jamnya tidak kena benturan-benturan. Karena tangan kanan lebih banyak aktivitasnya. Sehingga kalau diletakkan di tangan kanan, faya akhtar, maka itu lebih berbahaya. Namun wal amru fi hadza intinya kalau masalah jam tangan lapang. Tidak boleh kita katakan yang sunnah dipakai di tangan kanan. Karena hadis tentang masalah cincin itu ada di tangan kanan, di tangan kiri wasaatu asbahu syai'in bihi dan jam tangan itu sangat mirip dengan masalah cincin. Kemudian masalah yang lain berkenaan dengan fikih seputar e, pakai cincin, di manakah kita letakkan mata cincin? Apakah kemudian di bagian atas telapak tangan ataukah di bagian dalam telapak tangan? Maka jawabannya mata cincin diletakkan di mengarah ke bagian dalam telapak tangan. Liana al-warid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang berdalil ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, ya, maka disarankan untuk menghadap ke bagian dalam telapak tangan. Alasan yang pertama itu yang berdalil. Alasan yang kedua Li'anau ahfadu lahu. Karena itu lebih menyebabkan awetnya mata cincin itu. Karena terjaga, tersimpan. Walakin ingdal amal yukalibuhu. Non pasangan kirinya itu berkegiatan untuk kerja, ya, maka diputar. Ya. ya. Walakin ingdal amal yukalibuhu. Ya. Namun kalau tangan kiri itu lagi dipakai untuk kerja, ya mata cincinnya diputar. Kalau tetap ngadep ke dalam kan nanti e, kena benturan-benturan dan sebagainya. Namun seandainya orang pakai cincin dan mata cincin ditaruh di bagian luar telapak tangan, maka itu juga diperbolehkan. Alasannya, Uya an Ibni Abbas radallahu anhuma min fi'lihi. Karena pakai cincin dengan mata cincin itu ditaruh di luar, itu perbuatan Ibnu Abbas. Diriatkan oleh Abu Dawud. Ya, diriatkan oleh Abu Dawud. Sehingga kesimpulannya, wal amru fi hada wasi. Nah, lapang saja, longgar saja. Ya, tapi kalau mau uh, semangat nyontoh Nabi, ya, maka Nabi di dalam. Seandainya mau tidak ditaruh di luar, boleh-boleh saja sebagaimana sahabat Ibn Abbas berbuat demikian dan beliau tidak uh, menilai bahasanya satu hal yang kaku hanya boleh begini tanpa boleh begitu. Ya demikian uh, kita lanjutkan ba'da lisa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita masih melanjutkan suplemen uh, fikih seputar memakai cincin dari keterangan Syekh Ibnu Thaimin rahimallahu taala di Asarhu Al-Mumti di jilid yang ke-6 eh, ketika membahas tentang masalah zakatun naqdain, zakat emas dan perak. Maka poin selanjutnya adalah apakah mata cincin itu sejenis dari bahan cincinnya ataukah bahan yang berbeda. Maka jawaban beliau Syekh Muthamin rahimallahu taala boleh mata cincin itu sejenis dengan bahan cincinnya, boleh juga yang lain. Lakin al-aula akan tapi yang lebih utama yang lebih baik hendaknya mata cincin tersebut bersesuaian dengan cincinnya. Wa yunha takbirihi dan dilarang membesar-besarkan bentuk mata cincin. Dibuat besar. Ya. Maka di sini kata beliau yunha terlarang. Kenapa terlarang? Eh, memilih mata cincin yang besar Di ya terkulu fi babil khuyala karena memperbesar mata cincin itu bisa masuk dalam bab kesombongan kemudian yang kedua mungkin ini pakai budaya Arab qad yakunu fi tasabun bin nisa ada unsur serupa dengan perempuan. Nampaknya ini mungkin perempuan di Arab. hunna yukabbirna al-fas. Karena perempuan di Arab itu suka mata cincin yang besar. Fil adah demikian kebiasaan mereka. Kemudian masalah yang lain adalah hukum mengukirkan nama Allah pada cincin. Di kemarin kita telah baca di Mawahib Muhammadiyah eh, kalau hadis bahasanya cincin Nabi itu tertuliskan Muhammad Rasulullah jadi dalil bolehnya. Namun kalau tidak salah ada ulama salaf yang memakruhkannya. Siapa yang nyatat kemarin? Eh? Muhammad bin Sirin. Ya. Muhammad bin Sirin memakruhkan cincin itu ditulisi nama Allah. Ya, kita lihat di sini pendapat Syekh Ibnu Thaemin. Dia katakan nampaknya beliau cenderung sebagaimana Muhammad bin Sirin. Karena beliau mengatakan layam bari dalika wa akalu ahwali al karohah. Gak sepatutnya cincin itu ada nama Allahnya. Ya, minimal hukumnya adalah makruh. Lebih-lebih lagi sejumlah orang menulis nama Allah cuma tunggal. Allah begitu saja, bukan Allahu Akbar atau Subhanallah, non Allah saja. Sebagaimana kita jumpai pada sejumlah kalung-kalung perempuan. Maka di sini kata Sayyid Mutsaimin, wa hadza kulluhum minal asya' mubtada'ah dan nilai itu sebagai satu hal yang bid'ah. Dan yang menyebabkan nama Allah dihinakan. Sebagaimana cincin ini diletakkan di tangan kiri, maka dia akan bersentuhan dengan kotoran saat istinja. Maka ini satu masalah yang khatirun jidan, sangat berbahaya. Jika ada orang yang menyanggah, yaitu alaih bantahan untuk pendapat ini adalah cincinnya Nabi. Karena di sana tertulis Muhammad Rasulullah. Lalu apa jawabannya? Maka jawabannya ya, tulisan tersebut di cincin Nabi Muhammad Rasulullah itu lihajatin Nabi untuk kebutuhan Nabi. di hadha karena Muhammad Rasulullah adalah nama Nabi dan sifat Nabi. Yang karena itu beliau memiliki cincin untuk setempel surat-surat beliau kepada para raja. Dan Nabi mau mengkabarkan dengan setempel tersebut kalau beliau adalah Rasulullah. Sehingga mau tidak mau ada Allahnya. Oleh karena itu jika ada seorang yang punya cincin karena satu kebutuhan sebagaimana Nabi yaitu untuk stempel dan dia tulis di cincin tersebut namanya dan di namanya tersebut terdapat nama Allah di namanya tersebut nama Allah nah itu persis seperti kasusnya Nabi Nabi eh, maka dan di namanya terdapat nama Allah jadi nama Allah itu bukan karena Allah namun karena nama dia Dianya namanya Abdullah. Cincinnya dikasih tulisan Abdullah. Ya, maka ya, mau tidak mau di Abdullah tersebut ada namanya Allah. Namun Allah di sini ditulis bukan karena Allah. Dan Allah di situ tertulis karena nama dia. Maka di sini kata Sayyid Muthamin, fa innahu idza dakhala al-khala'a fala ba'sa ya bekal khatam fi yadihi. Orang ya, maka jika dia masuk ke toilet tidak mengapa cincin itu tetap di tangannya. Karena dia tuliskan nama Allah tersebut bukan karena nama Allah ansih namun karena itu nama dia Abdullah. Namun para ulama mengatakan sepatutnya dia genggam tangannya Kemudian dia letakkan mata cincin di bagian dalam. Ada cincin namanya Abdullah, terukir Abdullah. Ya. Maka kita masuk toilet, dianjurkan untuk demikian kondisi tangannya. Adapun hadis bahasanya Rasulullah, jika melepas, jika masuk ke toilet melepas e, cincinnya, fawa maklulun, maka itu hadis yang cacat. Ya, sampai demikian uh, sejumlah uh, penjelasan dari Sayyid Taimin di Asyarhul Mumti seputar fikih penggunaan uh, cincin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca uh, sanad di bab terakhir di bab ke 13 bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai cincin di tangan kanannya. Maka hadis yang pertama adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan Hadasana Muhammad ibn Sahal ibn Askar al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Yahya ibn Hasan qala hadasana Sulaiman ibn Bilal an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namirin an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali bin Abi Thalib. Ya, dari tadi ada Yahya ibn Hasan. Yang dia ini kunya, uh, eh, nisbahnya adalah uh, Tunaisi. Nisbah ke satu kampung namanya Tunais. atau tunis ya nun bertasdid di kasrah ya tunis tunis nama kampung di Mesir <clears throat> Kemudian tadi dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari ayahnya. Ayahnya berarti Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Hunain ini dulunya pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumma wahabahu li Abbas. Kemudian dihibahkan kepada pamannya Abbas. Dan beliau menjelaskan, ya Ali mengatakan bahasanya Nabi pakai cincin di tangan kanannya, yaitu tepatnya di jari manis tangan kanan. Oleh karena itu kalau di Mauhib Muhammadiyah dikatakan, maka pakai cincin di situ lebih utama dalam rangka mengikuti Nabi. Dan dikatakan bahasanya dikaunihi aktar ahwalihi. Pakai cincin di tangan kanan itu yang paling banyak Nabi lakukan. Dan karena pakai cincin itu ada unsur memuliakan dan menghiasi. Dan tangan kanan itu yang lebih berhak. Sedangkan pakai cincin di tangan kiri yang ini menjadi pendapat Imam Malik dan Imam Malik berpendapat bahasanya pakai cincin di tangan kiri itu lebih afdal daripada pakai tangan kanan. Berarti sama Imam Malik sama dengan Imam Ahmad. Yeah. Imam Malik sama dengan Imam Ahmad yang mengatakan bahasanya bercincin di tangan kiri lebih afdal. Nah, riwayat Pakai cincin dengan tangan kiri, Hamalhu syafi'iyah ala bayanil jawas. Kalau syafi'iyah karena lebih afdal. Syafi'iyah karena lebih afdal. Sedangkan riwayat kiri dimaknai oleh syafi'iyah, bahasanya itu satu hal yang menunjukkan boleh. meskipun afdolnya kanan, namun Syafi'iyah mengatakan bahasanya pakai cincin di tangan kiri laisa makruhan, bukan makruh, tidak pula tindakan khilaful aula. Boleh saja. Netral boleh, cuma afdolnya adalah kanan. Kemudian uh, hadis selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Ja'far. Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' kal hadasana Yazid ibn Harun an Hamad ibn Salamah. Dia mengatakan aku melihat Ibn Abi Rafiq pakai cincin di tangan kanan. Lalu kutanyakan. Maka dia mengatakan aku melihat Abdullah bin Ja'far pakai cincin di tangan kanan. tentang Abdullah bin Ja'far maka Abdullah bin Ja'far dia adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib maka Abdullah bin Ja'far ini anaknya Ja'far bin Abi Talib Ya, Abdullah ini ya, Abdullah ini adalah sahabat sebagaimana bapaknya Ja'far bin Abi Talib juga sahabat. Wa ummuhu Asma binti Umais. Dan ibu dari Abdullah bin Ja'far ini adalah Asma bin Asma binti Umais. Perlu diketahui bahasanya Asma binti Umais e, punya lika pernikahan. Dia adalah istrinya Ja'far bin Abi Talib. Setelah meninggal dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Ali. Itu Asma binti Umais. Dan e, kisah Asma binti Umais ini satu hal yang penting bagi ahlu sunnah. Satu riwayat yang penting bagi ahli sunnah. Untuk membantah asumsi syiah rafidah. Adanya kebencian antara dan permusuhan. Antara ahlul bait dengan para sahabat. Di antara poin bantahannya adalah masalah pernikahan Asma binti Umais. Di mana Asma binti Umais itu pertama kali adalah e, dinikahi oleh Ja'far. Maka kata mereka, dia wanita yang suci. Dan setelah itu dinikahi oleh Abu Bakar. Dengan itu dia jadi wanita yang bejat. Namun anehnya, nah, setelah itu dia dinikahi oleh Ali. Maka di antara pertanyaan yang bikin skak mati orang Syiah adalah nah, apakah kemudian istrinya Ali itu pasti nah, orang yang mulia? Mereka mengatakan iya. Namun dia bekasnya Abu Bakar. Eh, dan dia bekasnya Abu Bakar. Maka oh, oh itu dia bejat ketika tangan. Nanti kan jadi oh itu wanita kotor bejat karena dia eh, istrinya Abu Bakar. Loh, tapi itu bekasnya Ja'far. Tapi itu bekasnya Ja'far bin Abi Thalib. Nah. Nah, kemudian Abdullah bin Ja'far ini adalah anak yang pertama kali terlahir dalam sejarah umat Islam di negeri Habasyah. Kaum muslim hijrah ke Habasyah, di sana ada yang lahir. Bayi yang pertama kali lahir adalah Abdullah bin Ja'far. Kalau bayi yang pertama kali lahir di Madinah dari muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Bayi yang pertama kali lahir dari muhajirin di Madinah itu Abdullah bin Zubair. Kalau di Habasyah Abdullah bin Ja'far. Dan beliau ini Abdullah bin Ja'far ini meninggal di kota Madinah tahun 80 Hijriah dalam usia 90 tahun. Kemudian ada hadis yang kedua telah kal hadasana Yahya ibn Musa, kal hadasana Abdullah ibn Numair, kal hadasana Ibrahim ibn Fadl, an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, an Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, radhiallahu anhumah. Maka ada yang namanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Beliau adalah Abu Muhammad al-Madani. Ibunya adalah Zainab binti Ali. Ibunya adalah Zainab binti Ali. Kemudian hadis Jabir. Kalau uh, Imam Tirmidzi mengatakan hadasana Abdul Khattab Ziyad ibn Yahya, kalau hadasana Abdullah ibn Maimun, An Ja'far bin Muhammad. Dari Muhammad dari Jabir bin Abdullah. Dari Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad ini adalah eh, bergelar dengan gelar Asadik, Ja'far Asadik. Biasa disebut dengan sebutan Ja'far Asadik yang diklaim oleh orang-orang Syiah sebagai salah satu imam mereka. Ya. Di, diklaim sebagai orang yang mendukung dakwah mereka secara dan ini klaim dusta dan bohong. Ya, maka beliau bergelar Asadik Ja'far Asadik Ja'far bin Muhammad Asadik. Dan beliau disebut Asadik likamali sidqihi wa waraihi. Karena kejujuran beliau yang luar biasa. Dan waraknya. Nah Ja'far As-Sadiq ini ibunya namanya Ummu Farwah. Ummu Farwah itu bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ummu Farwah itu bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Lihat jalurnya. Ya. Maka ini menunjukkan tidak ada permusuhan di antara sahabat dan ahlul bait. Ja'far Sadiq nikah dengan siapa? Eh, atau ibunya siapa? Bapaknya Ja'far Sadiq eh, keturunan eh, ya, keturunannya Husain. Ya. Ja'far bin Muhammad, Ja'far sadiq ini. Muhammadnya ini nikah dengan Ummu Farwah. Siapa itu Ummu Farwah? Mufarwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar anaknya, maka eh, anaknya Abu Bakar Muhammad, cucunya Abu Bakar Qasim, cicitnya. Mufarwah ini cicitnya eh, Abu Bakar. Jalurnya jalur Abu Bakar. Nah Ummu Farwah itu dari jalur bapak, Ummu Farwah itu dari jalur bapak adalah bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Namun dari jalur ibu nanti ketemunya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Jadi Ummu Farwah ini dari jalur bapak itu anaknya Muhammad bin Abu Bakar, keturunannya Muhammad bin Abu Bakar, dari jalur ibu dia keturunannya Asma binti Abi Bakar. Oleh karena itu Ja'far As-Sadiq punya perkataan waladani sadiq marotain. Eh, waladani Sidiq marotain. Abu Bakar As-Siddiq itu melahirkanku dua kali. Melahirkanku dua kali. Karena beliau keturunan Abu Bakar As-Siddiq dari dua jalur. Lewat ibunya. Lewat ibunya dari dua jalur. Dan beliau adalah seorang yang berilmu. Imam Abu Hanifah mengatakan, Mara itu afqah minhu. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih fikih, lebih menguasai hukum fikih dibandingkan Ja'far As-Sadiq. Dari ayahnya itu Muhammad yaitu Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Hussein. Ini bapaknya Ja'far As-Sadiq itu Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Ali bin Hussein sama dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Dan Ali Eh, Ali Zainal Abidin itu satu-satunya anaknya Husain yang selamat di Karbala. Satu-satunya anaknya Husain yang selamat di Karbala. Kenapa dia selamat di Karbala? Karena dia tidak ikut dalam kancah pertempuran yang tidak imbang ketika itu. Kenapa? Karena Ali ketika itu sakit dia kondisinya sakit. Maka dia cuma di tenda. Cuma di tenda. Dia tidak terlibat pertempuran. Sehingga dia selamat. Satu-satunya anaknya Hussein ya, Asyahid radallahu anhuma. selamat adalah Ali. Ya, dan Ali itu adalah Ali Asgar, Karena Hussein uh, anaknya punya namanya Ali ada dua, Ali Akbar sama Ali Azhar Ali yang besar sama Ali yang kecil. Maka ini boleh berarti ya. Orang ngasih nama anak sama nih. Kakak beradik, nih. kakaknya kasih nama Ali, nanti adiknya kasih nama lagi Ali itu eh, sunahnya Al Husain kan. Ya, ada Ali Akbar dan Ali Azhar Nah Ali Zainal Abidin itu Ali Asgar. Maka dia Muhammad bin Ali bin Hussein, gelarnya Al-Bakir. Bakir itu mana asalnya membelah. Bakoro itu makna asalnya membelah. Eh, beliau disebut dengan Al-Bakir li'anau bakoro al-ilma. Karena dia membelah ilmu. Sehingga mengetahui detail-detailnya ilmu. Ya, jadi Muhammad tadi dari jalur ya, Muhammad ini Muhammad Al-Bakir dari jalur bapak dia adalah Muhammad bin Ali. Dari jalur ibu Muhammad Al-Bakir ini adalah ibunya adalah Ummu Abdullah ibn Hasan. Ummu Abdullah ibn Al-Hasan anaknya Al Hasan bin Ali. Anaknya Al Hasan bin Ali. Dia Muhammad Al Bakir ini dari jalur bapak keturunannya Husain. Dari jalur ibu dia keturunannya Al Hasan karena ibunya adalah Ummu Abdullah bin Al Hasan. Sedangkan dia Muhammad bin Ali bin Husain. Berarti ya, Husain itu ya, bin kalau berdasarkan versi ini maka Husain itu nikah dengan sepupunya. Al Husain bin Ali itu nikah dengan Ummu Abdillah bin Al Hasan wa tabi'un jalil dan Muhammad Al-Bakir ini adalah salah satu tabi'in yang mulia. <clears throat> Ya, maka di sini dikatakan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin di tangan kanan. Di hadis ini dan yang lainnya tidak disebutkan di jari mana. Akan tetapi di Sahihain, di riwayat Bukhari dan Muslim terdapat keterangan kalau itu di jari kelingking. Dan terdapat dari riwayat Muslim, Abu Dha dan Tirmidzi larangan pakai cincin di jari tengah dan telunjuk. Dan tidak terdapat masalah jempol dan jari manis satupun riwayat dari Nabi ataupun sahabat. Fathabata maka bisa disimpulkan anjuran pakai cincin itu cuma ada di jari kelingking saja. Bahkan di sini katakan ijma wa ajma'u ala sunnah li rajul. Mereka sepakat bahasan yang sesuai dengan sunnah bagi laki-laki pakai cincinnya di jari di jari kelingking. Dan hadis selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas uh, At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala hadatsana Jarir an Muhammad ibn Ishaq an Salat ibn Abdullah qala kana Ibnu Abbasin yatakhattamu fi yaminihi Tidak ada faedah khususnya. Kemudian hadis Ibnu Umar Tirmidzi mengatakan hadasana Muhammad ibn Umar qal hadasana Sufyan an Ayub ibn Musa an Nafi' dari Ibn Umar. Maka di sini sampaikan maka mata cincin Nabi itu menghadap ke bagian dalam telapak tangan. Sehingga disimpulkan fajak luka ke afdal. Maka menaruh mata cincin di kana di dalam itu lebih afdal iktidaan bifi'lihi. Dalam rangka meneladani perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilam yu'mar fihi bisyai' meskipun tidak ada perintah khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Dan Imam Nawawi menjelaskan kenapa lebih afdal kalau dimasukkan ke dalam, kalau mata cincin dimasukkan ke dalam. Yang pertama, karena lebih terjaga dari ujub dan sombong. Orang tidak sombong-sombongan dengan mata cincinnya. Kemudian yang kedua untuk lebih menjaga ukirannya. Kalau ada ukirannya maka lebih awet karena ada di dalam Dan Nabi demikian juga kenapa di dalam untuk supaya lebih tertutup sehingga tidak diketahui ukurannya itu apa sehingga tidak diketahui oleh orang-orang munafik. Itu ada yang memberikan penjelasan semacam itu. Kemudian tentang tidak boleh ada orang yang punya ukiran ya, mengukir cincinnya dengan nama Muhammad dengan seperti ukiran Nabi. Maka Al-Iraqi mengatakan yadhar yang zahir larangan ini khusus ketika Nabi masih hidup. Larangan ini kata al hafid Al-Iraqi khusus ketika Nabi masih hidup. Akhdan minal illah menimbang ilahnya. Maka menurut Al-Hafidh Al-Iraqi, larangan ini khusus ketika beliau masih hidup dan tidak berlaku setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Mu'aykib. Mu'aykib itu Mu'aykib ibn Abi Fatimah Ad-Dausi. Dia bekas budaknya Sa'id ibn Abil As aslama qadiman masuk Islam sejak dulu mengikuti perang Badar dan Hajar al-Hijrah Athania mengikuti gelombang kedua hijrah ke Habasa. Beliau diangkat oleh Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman untuk mengurusi gudang Baitul Mal. Dan beliau ini punya penyakit lepra. Mu'aikib ini memiliki lepra. Lantas diobati atas perintah Umar dengan satu tumbuhan tertentu dan lepranya sembuh. Ada ulama yang mengatakan tidak dijumpai ada sahabat yang terkena penyakit lepra selain Mu'aikib. Tidak dijumpai di antara sahabat yang terkena lepra selain Mu'aikib. Ya, demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.